alihi sahabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian uh, kehidupan para Wali Allah. Kisah Wali waliullah insyaallah menjadi barokah untuk kita semua. Kemarin kita membahas kisah Sina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anuh Dan insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu wa taala anhu. Dikatakan Sayyidina Ali Zainal Abidin ini kehidupannya di masa mudanya bergaul dengan orang-orang ada di Mekah itu eh, di sini di, kalau dikatakan ya wa yarahum haditsar Rasulullah wa yaqifunahum ala maramihi wa yaqussuna alaihim salatu rasul azam wa maghazi wa yashudunahum syiar al-arab wa yubasirunahum bi mawatin jamalihi wa yamla'una qulubahum al-ghaddah bi hubbillah azza wajal wa khasyatihi wa taqwah fa idahum ulama amilun wa hudatun mahdiyun di Masjid Nabawi kan Sena Ali tinggal di Madinah ya. di Masjid Nabawi itu masih banyak sahabatnya Rasulullah SAW yang hidup di masa Zainal Ali Zainal Abidin. Dan sahabatnya Rasulullah ini mereka eh, orang-orang yang kalau duduk di masjid menceritakan bagaimana dulu perangannya Rasulullah SAW, menceritakan bagaimana syair-syairnya orang-orang Arab di masa dahulu itu ya, syair-syair yang penuh dengan dengan ilmu. Kemudian eh, bagaimana mereka para sahabat membacakan Al-Quran. Jadi ada halakoh Al-Quran. Walaupun masjid itu penuh dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan berbagai macam bidangnya. Tapi yang menjadi perhatian Sayyidina Ali Zainal Abidin itu satu. Lakin Ali bin Husain lam yata'ala qalbuhu bisayin syai'in kama ta'allaqa bi kitabil azza wajal. Walaupun ada cerita tentang perangnya Rasul, cerita tentang uh, hadis-hadisnya Rasulullah, semua didengarkan. Tapi yang paling menjadi perhatian beliau adalah e, tentang Al-Quran. Yang paling menjadi perhatian beliau adalah tentang Al-Quran. Dan kalau sudah dengar Al-Quran, itu ayat-ayat yang didengar sama Ali, itu yang paling menggoncangkan hati beliau adalah janjinya Allah dan ancamannya Allah. Jadi Allah menjanjikan surga, atau Allah mengancam dengan neraka itu betul-betul membuat beliau gentar gitu, sampai gemeter. Fa idza qara'a ayatan fiha dzikrul jannah tarafu adhu syauqan ilaiha. Kalau dibacakan ayat-ayat yang menyebutkan surga, Sayyidina Ali itu langsung hatinya terbang merindukan untuk segera masuk surga. Bisa bisa merasa gitu ya. Surga itu ada dan terus pengen masuk itu. Terasa betul. Wa idza sami'a ayatan fiha dzikrun nar zafara zafratan ka'anna lahi bajhannam fi ahsya'ihi. Dikatakan di sini kalau beliau mendengar ayat-ayat tentang neraka, maka eh, ngambil nafas itu nah nafas yang cukup apa panjang itu dan nafasnya itu keluarnya panas tuh, Seakan-akan di dalam dada beliau itu lagi menyala api, api yang yang besar itu. Karena ingat dengan dengan neraka. Sehingga ketika beliau masih muda, beliau itu sudah tumbuh menjadi remaja yang betul-betul berilmu. Sampai-sampai orang-orang di Madinah eh, tidak tidak menemukan seorang pemuda yang mengungguli Sayyidina Ali bin Husain. Sampai-sampai sebagaimana saya katakan kemarin, ya, beliau ini orang yang akhlaknya paling mulia di masa itu, orang yang paling baik, orang yang paling bertakwa, orang yang paling ahli ma'rifah, orang yang paling berilmu, Sampai-sampai orang itu melupakan namanya itu. Jadi orang lebih banyak memakai julukannya ketimbang namanya. Zainal Abidin, Zainal Abidin. Jadi alinya itu enggak enggak, di, enggak disebut sama orang-orang. Itu siapa itu Zainal Abidin, siapa itu As-Sajjad itu. Jadi betul-betul yang di, dipakai masyarakat adalah julukannya yang sesuai dengan dengan perilakunya. Nah, karena beliau sujudnya itu lama dan dan betul-betul istighraq apa ya, istighrok itu sujud yang uh, tenggelam dalam sujudnya ya, tenggelam dalam sujudnya sampai merasakan apa-apa ya selain sujudnya itu, maka sampai orang Medina manggil beliau sajad yang betul-betul ahli sujud dan banyak sujud. Kemudian beliau juga dijuluki Az-Zaki karena memang hatinya sangat sangat bersih ya. Nah, kemarin sudah kita ceritakan bagaimana beliau uh, ketika di, dicaci, ketika dimaki gitu ya. Tidak menjawab. Tapi di saat sudah nggak ada orang yang mencaci memaki didatangi. Kemudian dikasih tahu kalau memang saya salah semoga Allah ampuni saya. Kalau kamu yang salah semoga Allah ampuni kamu. Jadi seharian tuh dipikiri itu mohon orang itu. Betul enggak saya saya seperti itu. Beda dengan kebanyakan kita langsung menjawab ya, langsung balas, tidak introspeksi dirinya sendiri. Kemudian Ah. Karena Zainul Abidin ada satu warga Madinah menceritakan, ini cerita yang lain ya, yang tidak sama dengan kemarin. Karena Zainul Abidin kharijan minal masjid fatabi'tuhu wa ja'altu ulawihu lahu bisyatmi walastu adri sababan didalik. Jadi pernah suatu kita ketika kata satu warga Madinah ini yang menceritakan juga jujur deh. Suatu ketika Sayyidina Ali Zain Abidin ini keluar dari masjid. Fatabi itu, maka saya ikuti dia. Kata orang yang menceritakan ya, saya ikuti beliau. Wajal tu ulawihu. Kemudian saya mencaci maki beliau dengan cacian yang sangat kecil. Dan saya nggak ngerti kenapa kok saya begitu. Jadi yang mencaci maki ini juga tidak ngerti, pokoknya artinya tidak seneng, tidak cocok gitu ya, pokoknya langsung dicaci, dicaci maki. Nah. Fahajama alayan nasu yuriduna akhdi. Kelihat ada orang di luar masjid atau mencaci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka e, masyarakat yang melihat itu langsung nangkep saya. Saya ditangkap, kemudian di e, mau diajar gitu ya. Mau di, diajar oleh masyarakat karena jengkel. Ini ada orang soleh kok dicaci, maki tidak ada sebabnya. Faltafata ilan nas waqala kufu 'anir rajul. Maka begitu lihat ada rame-rame, ada orang mau dipukuli, maka Sayyidina Ali noleh ke masyarakat dan mengatakan kufu anil rajul. Jangan jangan apa sakiti orang itu ya. Jangan sakiti orang itu. Fakafu anni, maka masyarakat segera uh, menghentikan apa yang mereka lakukan. Walamma ra'a ma asabani minadh akbar alayya biwajhi talqi. Dan ketika beliau melihat eh, ketika beliau melihat saya tampak ketakutan gitu ya ketakutan. Jadi orang yang nyacin juga nggak ngerti kenapa kok saya tiba-tiba dia mencaci maki apa mungkin kesurupan atau apa <laughs> wallahu alam. Dia sendiri tidak tidak tahu ya atau kesetanan itu. Ya. Tampak wajahnya ketakutan. Sayyidina Ali itu langsung akbala alayhi wajib talik mendatangi saya dengan wajahnya yang berseri-seri. Wajah yu'minuni wa yuhaddi'u min rawi tsumma qalali. Kemudian beliau menangkan menenangkan saya dan menjamin jangan khawatir aman-aman kamu. Tidak ada seorang pun yang akan menyakiti menyakiti kamu. Dan berkata, Sabab tanah bima alimta." Wahai saudaraku, kamu telah mencaci aku menurut apa yang kamu ketahui. Ya, kamu telah mencaci aku menurut apa yang kamu ketahui. Menurutmu memang saya seperti itu. Ya, maka kamu caci saya. Sesungguhnya, wa masutiro anka min amrina akibar dosa saya, maksiat saya, keburukan saya, aib saya yang ditutup oleh Allah taala yang kamu tidak ngerti itu jauh lebih lebih banyak. Tsumma qala li alaka hajatun wa inuka 'alaiha. Maaf, kamu lagi punya hajat enggak? Mungkin pengen beli sesuatu atau lagi pengen apa gitu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa saya bantu, saya pengen bantu kamu. Saya pengen bantu kamu. itu dalam akul syai'an maka kata anak muda ini, saya pun malu, sudah nyaci maki, dikeroyok orang dibela, ya, kemudian dibilang aib saya ini lebih banyak yang tidak kamu ketahui, terus ditanya, butuh apa? Tak bantunya kamu, butuh sesuatu akan saya bantu. Maka saya pun malu. Falamma ra'a maka ketika melihat saya malu tidak bisa ngomong apa-apa, alko alayya kisaan. Maka langsung memberikan kepada saya satu kantong uang. Nih, ambil buat kamu. Karena orang ini tidak minta, ini ambil buat kamu. Wa marali bi alfi dirham. Dan ternyata karena alehi di dalam kisah itu dalam kantong itu ada uang seribu dirham. Seribu dirham itu sangat banyak. Dirham itu perak ya, mata uang perak. Sekarang kalau emas aja satu dinar itu kursnya kalau lima ratus ya berarti ya sekitar satu satu juta itu satu dinar. Kalau dirham mungkin sekitar seratus ribu atau mungkin 200 ribu, ya banyak. Ratusan juta kalau sekarang. Nih, ambil. Jadi dicaci, dimaki ratusan juta. Mungkin kalau sekarang masih ada, Mas Doni mau coba-coba gitu ya. Siapa <laughs> tahu dapat buat gaya pura-pura maksudnya ya. Ala aja itu. Tidak usah repot kerjanya ini. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Ya, aku aqulu kullama ra'aituhu itu dzalika setelah peristiwa itu, setiap kali saya ketemu dengan beliau, saya pun berkata, Ashadu annaka min abna'i Rasul alaihi salatu wassalam. Saya bersaksi kamu betul-betul cucunya Nabi Saya bersaksi kamu betul-betul cucunya Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Sayyidina Ali Zalabidin Abidin itu akhlaknya luar luar biasa. Tidak tidak apa ya? Tidak pernah menganggap dirinya bersih gitu loh. Walaupun bersih, tapi selalu menganggap dirinya penuh kekurangan. Nah. Hmm. Dan Ali termasuk orang yang dapat dapat rezeki yang melimpah ruah. Tetapi inna maja'ala malad dunia matiatan lil fil akhirah. Kekayaan dunia yang beliau miliki itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Dan termasuk Wa aktor aktsar ma ilahi min amalil birri sodakotus sir. Termasuk yang paling sukai, yang paling beliau sukai dari amal soleh adalah sedekah rahasia. Itu yang paling beliau sukai. Ya, sebagaimana kemarin sudah diceritakan, kalau jannal lail, kalau malam udah betul-betul gelap gulita, yahmilu akyasad dakik ala dhuhri an-nahil wa yakhruju biha fi atamatil lail wan nasuniyam. Saat manusia tertidur, malam betul-betul sudah gelap gulita, beliau bawa gandum ya di karung-karung itu dipikul sendiri. Nah, kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang punya kebutuhan yang tidak mau minta. Yang yang tersembunyi yang tidak mau minta. Kemarin sudah kita ceritakan ya. Uh, terus beliau membebaskan budak itu jumlahnya tidak terkira. Terutama di malam hari hari raya. Diriwayatkan bahwasanya budak yang beliau merdekakan sepanjang hidup beliau sekitar seribu budak. Seribu budak itu banyak. Satu budak itu harganya kan beraneka ragam ya. Ini bukan mobil, manusia ini. <laughs> Dimerdekakan. Kemudian tidak ada budaknya yang umurnya setahun tinggal bersama beliau. Jadi budak itu kalau di, dibeli sana Ali enak. Nggak sampai setahun merdeka. Nggak sampai setahun merdeka. Nggak sampai setahun merdeka. Nah, dan kebanyakan dimerdekakan di malam Idul Fitri. Sehingga budak ini senang gitu besok hari raya kamu merdeka. Jadi jadi betul-betul berhari berhari raya. Nah, nah. kemudian setiap kali membebaskan budak, ya menariknya di sini. Setiap kali bebaskan budak, beliau itu minta budak ini menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat terus baca doa. Dan doanya cuma ini, selalu ini. Allahumma gfirli Ali bin Husain. Ya Allah tolong ampuni Ali bin Husain. Jadi yang sudah amalnya seperti itu mesti minta dimintakan ampun. Ya, tolong mintakan ampun Ali bin Hussein. Dan kemudian eh, ketika budak ini merdeka, tidak cuman cuman merdeka begitu saja. Dah kamu merdeka, ini buat sanggup kamu. Dikasih sanggup lagi, dikasih modal. Siapa yang nggak pengen jadi budaknya itu ya? ya jadi budaknya nggak sampai setahun, kerjanya ya enak. Kemudian di malam hari raya dimerdekakan, dikasih modal. Nah, sehingga beliau dicintai oleh masyarakat dan di zamannya tidak ada orang yang dicintai melebihi beliau. Nah, eh, banyak orang dari berbagai daerah mendatangi beliau hanya untuk melihat wajah beliau. Gak pengen ngerti mana Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin. Nah, termasuk kemarin cerita tentang Farusdak gitu ya, Herembet syair Farusdak ketika melihat Sayyidina Ali Abidin ketika menuju Ka'bah kemudian ada Hajar Aswad semua orang menyingkir mencium Hajar Aswad Hisham bin Abdul Malik sebagai gubernur kalau nggak salah beliau lihat siapa ini kok sampai mudah betul semua orang menghormati memuliakan maka Farudang mengatakan kalau kamu tidak tahu, saya tahu. Hadzal ladzi ta'riful badha'u wa ta'atuhu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza takyun nakiyut tahirul alamu. Hadza ibnu Fatimatin in kunta jahilahu bi jaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Panjang gitu ya. Itu syairnya Farusdak. Nah, inilah uh, beberapa contoh warok, eh, apa namanya kehidupan Sayyidina Ali Zainabidin. Ada satu yang tidak disebutkan di kitab ini dan banyak dikisahkan oleh para ulama. Insyaallah akan saya kisahkan sebagai penutup dari kajian pagi ini. Memang kita niatnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit tapi insyaallah barokah. Sayyidina Ali Zainabidin itu di antara peristiwa dengan budaknya, beliau punya anak masih kecil gitu. Nah, dia minta air wudhu, tolong ambilkan saya air wudhu. Maka diambilkan di guci gitu, di guci. Nah ketika budak ini ngangkat guci, terpleset, gucinya jatuh, kemudian kena anak beliau yang masih kecil, meninggal dunia anaknya. Riwayat yang saya tahu seperti itu. Anaknya meninggal dunia. Nah kira-kira majikan mana yang gak marah? Kecerobohan budak menyebabkan anaknya meninggal. Ya. Sayyidina Ali mau marah, tahu nih budaknya, ini pasti marah ini. Ya. Dan budaknya juga gelo gitu. Maka begitu marah, tampak memarah, budaknya ini ya pinter. Nah inilah bedanya budaknya Sayyidina Ali sama sama budaknya orang lain. Budaknya alim. Tahu kalau Sayyidina Ali ini paling paling uh, bisa menghentikan beliau adalah kitabullah, wahyunya Allah. Maka segera, segera dibacakan. Kalau Allah Ta'ala, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduhas samawatu at'uidat lil muttaqin, alladhina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i, wal kadhimina al-ghad, wal afinas, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dibacakan ayat itu. Maka sini Ali wal kadhiminal ghad Dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Pembantunya berhenti di situ kan. Udah, udah. Saya tidak marah sama kamu. Saya tidak marah sama sama kamu. Karena ayatnya itu perintah Allah. Wasari'u. Eh segera. Ambil nih ampunan. sudah disiapkan sama Allah. Dan juga surga yang seluas bumi dan, dan langit. Ambil ampunan tersebut. Yang disiap, disiapkan untuk orang-orang yang ber, bertakwa. Orang-orang yang mau sedekah. Di waktu lapang maupun di waktu susah. Ya, Kemudian orang-orang yang mampu menahan amarah. Saya saya akan tahan amarah ya, kata Sayyidina Ali. Wal afin nas. Udah udah kamu saya maafkan, udah enggak usah dipikiri. Wallahu yuhibbul muhsin, ya udah kamu merdeka. Jadi budaknya bukan di dihukum, tapi justru dimerdekakan ya. Berkat budaknya ini tahu satu ayat Al-Qur'an ini selamat nih karena jadi budaknya Sayyidina Ali, Zainal Abidin. Kalau sementara kita susah itu. Kira-kira gampang atau susah? Eh, susahnya luar luar biasa, bukan bukan lagi susah, susahnya luar biasa. Banyak cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi radhiyallahu taala anhu dan insyaallah uh, doa kalau kita ingin tahu beliau bagaimana perhatiannya pada Al-Qur'an, doa fusul. Doa fusul itu menunjukkan bagaimana beliau sangat perhatian kepada Al-Qur'an. Sehingga beliau menyusun doa khutmul Quran yang begitu begitu indah dan nampak sekali bagaimana beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah uh, besok kita akan belajar tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala yang merupakan khalifah khalifah ke kelima ya dikenal sebagai khalifah kelima dari ar Rasyidin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang masa pemerintahannya kalau saya nggak salah cuma dua, dua tahun dua tahun memerintah tapi adilnya luar biasa sehingga diceritakan serigala sama domba itu bisa duduk bareng, merumput bersama. Ya, yang serigala main-main di rumput, yang domba makan rumput, tapi serigala tidak makan domba. Saking adilnya pemerintah, sampai binatang pun bisa rukun. ya Binatang bisa rukun. Insya Allah kita akan bahas besok. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah.